Nah, dan tentunya juga dalam rangka untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Waraddu ala ahli syirki wal ilhad nah, bimbingan untuk meraih ideologi, nah, prinsip yang benar di dalam agama ini, serta bantahan terhadap para pelaku kesyirikan dan ilhad dan penyimpangan. Nah, dan tentunya kenapa anak katakan anak sama syukur? Nah, karena beberapa waktu yang lalu sebagaimana kita ketahui kajian kita ya sempat tertunda ya dikarenakan adanya beberapa kesibukan, kegiatan, naam, undangan keluar kota sehingga baru sore hari ini akhirnya kita bisa memulainya kembali. Nah, jadi alaikum atas hal itu semua. Naam, tapi alhamdulillah. Naam, kita pun tidak Naam, ya tentunya juga sangat syukur, beberapa aktivitas yang juga sangat penting bisa tercapai meskipun ya untuk kegiatan kita mengkaji kitab ini baru bisa kita mulai sekarang ini. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sama-sama mengkajinya dengan baik ya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat kita bahas. Nah, hibatifillah, a'azakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan temhid Nah, ya. Mukadimah, kadimah terkait Nah, secara garis besar gambaran kandungan isi kitab ini. Nah, mukadimah terkait latar belakang penulisan dari penulis, harapan dan tujuan, saran, naam, itu telah kita lewati juga sebelumnya. Dan yang terakhir kita selesai dari penjelasan mu'alif terkait tamhidnya. Dan juga, Allah alam kayaknya juga selesai. Naam, penjelasan mu'alif terkait Naam. Penjelasan al-aslul awal. Naam. Al-imanu billahi azza jal. Sudah ya? Kayaknya. Naam. Atau kita baca ya. Kita baca lagi. Nah, kalau mu'alif. Hafizullahullah. berkata mu'alif, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi kita semua. Nah, ini mu'alif yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan. Nam, al-aslul awal al iman billahi azza wajalla. Nah, ini pokok prinsip yang pertama. Perkara yang paling asasi. Fundamental. Yang pertama yaitu al iman billahi azza wajalla. Keimanan terhadap Allah azza wajal. Wahuwa asasul akidati wa asliha. Ini asas pokok pondasi perkara yang paling prinsipil, asasi, perkara yang fundamental, naam, terkait akidah. Nah, bahwa yakni al-i'tiqadul jazimu bi anna rabba bi anna rabbu kulli syai'in wa malihi. Nah, itu yaitu adalah keyakinan yang jazim. Keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang pasti. Nah, muncul dari seorang muslim, seorang mukmin Mengenai apa? Bi Allah Rabbu kulli syai'in wa maliki. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, mengatur segala sesuatu yang ada serta pemiliknya. Wa annahu al-khaliqu wahdah. Dialah satu-satunya pencipta. Al-mudabbiru likuni kulli. Yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, wa annahu alladhi yastahiqul ibadatu wahda la syarikalah. Dan Allah tentunya dialah pula yang berhak untuk dibadai dialah semata yang berhak untuk dibadailah syarikat. Tidak ada sekutu baginya. Nah, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang lain berhak untuk dibadai selain beliau. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anakula ma'budin siwahu fahuwa batilun. Wa ibadatuhu batilah. Dan segala sesuatu al-ma'bud. Segala sesuatu yang disembah. Dibadai selainnya. Nah, siapapun dia. Yang disembah selainnya. Entah itu malaikat, dari kalangan makhluk yang utama. Ini makhluk ya, saya nomor ataupun para nabi. Nah, para malaikat sembah Para nabi ada juga yang menyembah. Nah, ya, bisa disembah oleh sebagian bagian kaum umat. Nah, ataupun siapapun juga ya Nah, baik itu dari kalangan makhluk yang taat ataupun yang naudzubillah min dzalik yang tidak taat sama sekali. Ataupun benda mati. Nah, intinya segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala batilun. Batil peribadatannya ya. Nah, wa ibadatuhu batilah. Nah, dan peribadatannya tentunya batil tertolak. Qala ta'ala, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ini dalil terkait masuk dalil terkait la ilaha illallah nah padanya terkandung padanya al-isbat penafi Zalika bi anna Allah huwal haqq. Zalika. Yang demikian itu kan Allah lah, sesembahan. Nah, yang berhak, yang layak, yang pantas untuk dibadai. Wa nama yad'una min duni wal batil. sesuatu yang dibalik selainnya Allah. Ibaratnya yang batil. Wa Allah wal aliyul Allah adalah zat yang maha ali, maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Wa anhu subhanahu muttasifun bisifatil kamal wa nu'utin jalal. Nah, Allah SWT kalau bersifat ini juga alasan. Kenapa Allah biadai. Nah, ini alasannya. Wa subhanahu muttasifun sifatil kamal wa nu'util jalal. Allah Subhanahu wa taala zat yang hanya Allah yang memiliki sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Wa nu'utul jalal, sifat kagum. Nah. Wa nazun an kulli nafsin wa aib. Tersuci dari segala kekurangan dan kelemahan. Nah, la nafsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada satupun kekurangan pada sisinya. Tidak seperti makhluk. Makhluk terkadang memiliki sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, berilmu. Tapi padanya ada kekurangan. Terkadang disertai dengan kealpaan, lupa. Jauh dan jahil kebodohan. Tidak seperti, tidak pada sifat Allah. lama ma'budun bil boleh wa la bil isyan bil isyan. Tidak di didahului dengan al jahl, tidak pula disertai dengan diiringi dengan al ke apa Nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Karena itu kata ulama, la naqsafiha wajhin min al Tidak ada satupun kekurang padanya dari segala sisi yang ada. Nah, ini alasan juga kenapa Allah sementara diibadahi. Nah, Allah lah satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Wa hadza tauhid bi anwa'i thalatha, tauhid rububiyyati, tauhid uluhiyyati, wa tauhid asma'i wa sifat. Nah, dari penjelasan mu'alif yang disebutkan ini, inilah tauhid ats Tiga macam jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, Nah, setelah ini akan ada penjelasan secara rinci terkait macam-macam tauhid tadi. Nah, baiklah kita masuk ke pembahasan tauhid yang pertama. Awalan tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Nah, Nah, fa'amma tauhid rububiyah, fa'amma tauhid rububiyyati fa innahu al-iqraru bi anna Allah wahdahu al khaliqu lil alam wa huwa al-mudabbirul muhyi al-mumit wa huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Adapun yang maksud dan tauhid ya adalah fa innahu al-iqraru bi anna Allah wahdahu al khaliqu lil alam. Yaitu nah, al-iqrar. Sikap seorang hamba mengikrarkan. Jadi ikrar itu itu diambil dari bahasa Arab al-iqrar dia mengikrarkan. Nah, beliau dia meyakini dengan seyakin yakinnya dia ikrarkan keyakinan ini terkait apa bi Allah wahda wal khaliqu lil ahli bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah lah semata al khaliqu lil alam sang pencipta al semesta nah Nah, ini sudah nggak ada, nggak ada. Ya. Dari sisi akal sehat, siapapun tentunya tidak akan tentang ini. Nah, ya, akal yang sehat. Ima nanti akan ada penjelasannya. Nah, ima orang yang Nah, orang yang sebelumnya menentang. Pada hakikatnya di hatinya dia tidak akan mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Semisal Firaun. disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam jelaskan kepada Firaun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh masair." Sungguh-sungguh engkau mengetahui wahai Firaun. Tidaklah ada yang bisa menurunkan hal itu, wahyu tadi. Illa rabbus samawati wal ardh masair. Nah, Kecuali Rabbus samawati wal ard wasair. Rabb yang mencipta langit dan bumi dan engkau sangat sangat hal basair. Nah, mungkin juga ayat yang lain, ujahadu biha wastaqanatha anfusum zulma wa ulwa. Nah, mereka Firaun dan bala tentang jahadu juhud, mereka tentang. Nah, ya, ya keberadaan wahyu bukti akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Apa? Wahai wasai konat wastaiqonatha tusuhum. Dan keadaan jiwa-jiwa mereka sangat yakin itu al Itu kebenaran dari Allah. Zulman wa ulwa karena ini zalim dan sombong. Oleh karena itu, terkait ini Allah Khaliqul Ala sang pencipta alam semesta. Ini sebenarnya tidak ada yang ingat ya, akal sehat. Nah, syarif nantinya, babnya al-kabar, anu sombong. Dalam hati, dalam keadaan hati mereka yakin. Tuhan-Tuhan mereka yang disembah itu makhluk. Iya, siapa saja Tuhan yang disembah selain Allah itu makhluk. Hamba yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan. Nah, nah berbeda dengan Allah. Allah adalah Khalik, sang pencipta mudab birul, mudabbirul muhwal mudabbirul muhyiwal mumit. Dan Allah SWT adalah zat yang al-mudabbir, mengatur Allah SWT. Allah yang mengatur. Menghidupkan dan mematikan. Bahwa razaku dzul quwwatil Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ar-razzaq. Nah. Yang memberikan rezeki dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, sangat besar. Nah. <clears throat> Kemudian kata beliau, wal ikraru bihadza naw marquzun fil fatrah. Marquzun fil fitrah. Nah, pengikraran pengikraran tauhid yang jenis ini adalah sesuatu yang markus pada hakikatnya, markuzun fil fitrah. Sesuatu yang sudah Allah tancapkan di dalam fitrah setiap muslim. Nah, mana dalam hadis Kul mauludin yuladu al fitrati. Setiap maulud, setiap bayi yang terlahir di permukaan bumi ini, yuladu al fitrah. Mungkin terus. Mereka dilahirkan di atas fitrah. Sebutkan oleh Apa itu fitrah? Terkait mengenal roh. Siapa sang pencipta? Ini. Hukum asalnya yuladu al fitrah. Abawahu bihawidani au yumajisani au yunasirani au au yumajisani. Kemudian kedua orang tuanya yang merusak kita tadi. Sehingga anak tadi menjadi seorang Yahudi, Nasoro, ataupun keyakinan Majusi. Hukum asalnya fitrah. Dia harus fitrah. Muslim. Mengenal Allah. Nah, sebagai Rob sang pencipta. Nah, sebagaimana ikrar mereka di alam roh. Nah, maka kata beliau, wal ikrar bi hadzal naw' markuz fil fiqh. La yakadu yunazi'u fihi ahadun minal umam. Bahkan hampir-hampir tidak ada satu pun umat yang yunazi' naza' yang menentang. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke 87. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Sekiranya kalian bertanya, Engkau bertanya kepada mereka. Perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bertanya kepada kaum miskin tadi. Sekiranya engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum miskin tadi. Tanya kepada mereka, man khalaqahum? Siapa yang menciptakan mereka? nama. Sungguh, sungguh. Nah, dalam keadaan bahasa Arab, katanya kul, didahului lam ta'kid. Nunu tokib sakilah. Penekanan, penekanan yang menunjukkan pasti, pasti, pasti, pasti niscaya, niscaya. Mereka akan mengatakan apa? Yang menciptakan adalah Allah. Nah, Wakala Ta'ala dan juga firman Allah sementara dalam surat Zuhruf ayat ke-9. Wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yakulunna khalaqahunna al azizun ali. Dan sekiranya engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, Man khalqus samawati wal ardh? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yakulunna khalaqahunna azizul alim. Sungguh-sungguh pasti mereka akan mengatakan khalaqahun yang menciptakannya adalah al-azizul al-azizul Ali, Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Allah. Ini nama sekaligus sifat Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 dan 87. Kul marob kul sabi warobul arshil arsyil azim. Saya kuluna lillah. Katakan kepada mereka, "Wahai Rasul, siapakah Rob pencipta langit dan bumi? Dan Rob pencipta al-arsh yang agung?" saya mereka akan mengatakan, "Lillah." Nah, oleh yang itu semua milik Allah. Wa fil Quran kasir saya bosan Pak. Ayat-ayat yang semisal ini. Yang menjelaskan tentang ikrarnya. Bahkan kaum musyrikin. Mengenai tauhid rubiyah. Pengikraran maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, pengatur alam semesta ini kathir itu banyak. Banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, يذكر الله أن المشركين أنهم يعترفون لله بالربوبية والانفراد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. Nah, kalau sebutkan tentang kaum musyrikin, anhum ya'tarifuna lillahi birububiyyati, mereka mengetahui Allah akan kerubiannya. Allah bersendirian dari sisi penciptaan, mengaruniakan mengaruniakan rizki, menghidupkan mematikan. Itu banyak. Walam yungkir tauhid rububiyati ويجحد ربا إلا الشواذ من المجموعة البشرية تظهر بإنكار ربي مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم لم ينكروا توحيد الربوبية tidak ada yang pada hakikatnya mengingkari tauhid rububiyah Naam, wa yajhadu rabbah. Dan menentang illa syawazu minal majmu'ati basyariyah. Melainkan syawaz. Jamak dari syad. Orang-orang yang nyeleneh. Iya, nyeleneh. Ya, sudah rusak fitrahnya. Nah, ya. Atau nah, Iya, secara zahir saja dia menentangnya. Syawazu minal majmu'ati basyariyah. Orang-orang nyeleneh dari kalangan manusia ini. Tadhaharu bi inkari Rabb, mereka menampakkan pengingkaran terhadap Rabb. Ma'atirafin bihi fi batini anfusihim wa qararati qulubihim. Dan keadaan hati mereka mengakui. Iya, dalam keadaan batin jiwa mereka mengakui pakororit kolomium dan sesuatu yang tertanam yang ada di dasar hati mereka pun mengakui bahwasanya Allah SWT adalah sang pencipta sang pencipta wa ingkaruhum lahu innama huwa bibabil mukabar ini karena mereka ini karena bab mukabar sombong iya Naam ya, betul hak hukum itu tunas. Menolak kebenaran tadi. Ya, Menolak kebenaran enggak mau dia mengakui itu benar. Benar penyakit. Penyakit yang bahaya. Naam, al-i'rad anil haq. Naam, menentang kebenaran yang datang. Dan bahaya. Mengambil ada ancamannya sangat besar. Terkara al-haq datang. Dia mengetahui itu al-haq. Tak, saya tidak menyebutnya. Maka ancamannya apa? Nah, benar-benar Allah paling palingkan. Nah, seperti sebelumnya mereka tidak mengetahui doa alat tadi. Nah, benar-benar akan Allah ikrat. Allah palingkan mereka sebagaimana di awal marrah sebelumnya. Nah, Wa inkaruhum wa inkaruhum lahu inama huwa min babil mukabara. Kama dzakara Allah ad-Fir'aun anahu qala Bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang Fir'aun? Allah SWT berfirman, Ma'alim tulakum min ilahin wairi. Ini ucapan Fir'aun. Nah, dia menampakkan. Oh, tidak ada Tuhan selain yang aku. Na'ubil ya. ma Ma'alim tulakum, aku tidak mengetahui. Bagi kalian, wahai kaumku. Min ilahin wairi ada sembahan lain seperti aku ini. Ya, akulah sesembahan kalian. Ini kata Firaun ya. Alhamdulillah. Ini katanya. Dia menyeru kaumnya, umat, ya pengikutnya. Cuman akhirnya di sisi yang lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nabi Musa alaihissalam menentangnya, membantahnya dalam surat Al-Isra ayat 102. Nah, waktu khatabahu Musa alaihissalam biqaulihi Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Bukankah engkau mengetahui wahai Firaun, ma anzala haula'i? Tidak ada yang menurunkan hal tersebut illa rabbus samawati wal ardi basair. Kecuali Rabb cipta langit dan bumi. Engkau mengetahui basair. Benar-benar engkau mengetahuinya. Basair. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahadu biha dan mereka pun menantangnya wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Keadaan jiwa mereka benar-benar istiqon, benar-benar yakin. Mereka tentang kanak zalim dan sombong. Ini gambarannya ya, terkait Tawid ar rubiyah Di sini Syamasi membahas tentang orang-orang yang sombong. Wahum lam yastamiduna fi juhudihim ila hujjah. Orang-orang yang menentang tadi, ada kekannya mereka tidak bersandar dengan hujah dalam penentangnya. Wa inna wa inna dzalika mukabaratun minhum. Tidak lain hal tersebut karena sikap sombong dari mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jasi ayat ke-24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. In hum illa yadhunnun. Allah SWT ingatkan Wa qalu mahya ila hayatuna dunya namut wa nahya. Mereka mengatakan mahya ila hayatuna dunya namut wa nahya. Tidak lain kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia. Kita mati, hidup dan mati udah selesai gitu aja. Wa yang yuhlikuna ila tidak ada yang bisa kita membinasakan kita kecuali waktu. Nah, oh malum bidzalika min ilm. Allah bantah. Dan mereka terkait ucapan mereka tadi, oh malum bidzalika min ilm. Berucap itu tidak di atas ilmu inhum illa yadunnun itu tidak lain sekedar dugaan-dugaan-dugaan mereka. Nah, ya, tidak ada silm. Nah, yang, yang mana konsekuensi ucapan mereka? Mereka tidak mengakui karena adanya hari kebangkitan. Tidak ada kehidupan ya kehidupan dunia ini aja. Orang ateis, orang kufar, orang yang Dalam keadaan mereka tidak ada ilmu. Nah, ucapannya sekedar ucapan dan dugaan dugaan mereka. Nah, Amlam yunkiru an ilmin dallahum ala inkari. Terkait ucapan mereka tadi, mereka tidak ada ilmu. Nah, dan pengingkarannya. Wala sam'in, wala aklin, wala fitrah. Tidak dasari dalil. Baik itu sama. Wahyu, akal, ataupun fitrah. Wala makana hadhal kawan mima mimma ya, wa majadri fihi min al syahidan ala wahdaniyatillahi, ala wa rububiyatihi إذ مخلوق لابد له من خالق والحوادث لابد لها من محدث كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون dan seterusnya. Nah, ulama kan hadzal kaun wa majri wa majri fi min al hawadith syahidan la wahdaniyatillahi wa rububiyyatihi dan terkala keberadaan alam semesta ini adanya alam semesta ini dan apa yang terjadi kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Syahidan ala wahdaniyatillah Semuanya sebagai saksi bukti akan kesan Allah SWT. Dan kemubiannya. Izin makhluk labuda lahu min khalik. Karena makhluk ini pasti ada yang khalik. Sesuatu yang diciptakan pasti ada sang ciptanya. Nah, wal hawadisu labuda lahu min muhdisin. Kejadian-kejadian ada. Yang ada. Tentu ada ya mengaturnya. Kama kuala ta'ala sebagaimana firman Allah SWT, wa min ghairi syai'in am am humul Surat Tur ayat 35 sampai 36. Apakah mereka menyangka Khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khuliqu min ghairi am. min ghairi syai'in am humul Katakan kepada mereka, apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang mereka itu tercipta dari tidak ada yang penciptaannya. Nah, ampuni di syai'in. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Tidak ada yang menciptakannya? Amhumul khalikun atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Am khalaqu samawati wal ardh? Apakah mereka lah yang menciptakan langit dan bumi? Am bala yukinu. Tentu mereka tidak yakin. Nah, ini Allah ngajak berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in am khaliqun? Apakah mereka itu tercipta tanpa adanya pencipta? Tanpa tidak tanpa adanya penciptanya? Alam semesta, jagat raya ini, langit dan bumi, matahari yang beredar yang menarik, bumi, bulan demikian, rotasinya luar biasa ya, makhluk Allah yang satu itu, itu baru satu, belum gugusan bintang yang luar biasa luasnya kota surga. Nah, itu makhluk yang ada di langit. Lagi makhluk yang ada di dalam bumi, di laut. Luar biasa banyaknya. Ada makhluk yang hidup di dasar laut, hampir tidak ada cahaya. Itu yang laut. Belum ada juga makhluk yang sangat kecil. Hidup harus dilihat dengan mikroskop ya. Nah, makhluk yang besar tadi ada, ada yang bergerak. Planet, bintang. Harus dilihat dengan teleskop. Luar biasa makhluk ini. Luasnya bumi ini. Banyaknya makhluk. Yang di lautan. Ya, bahkan di daratan yang kecil-kecil Apakah ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Eh, ditanya. Nah, ataukah mereka yang menciptakannya? Amhumul khalikun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Oh, ingatkan. Luar biasa. Makhluk yang luas itu, yang besar itu. La yukin. Itu mereka tidak yakin. Kata Al-Santana. Fakala syairu, fi kulli syai'in lahu ayatun tadulu ala annahu wahidu. Dan pada segala sesuatu yang ada ini, semuanya bukti Tadulu annahu ala annahu wahidun. Yang semuanya menunjukkan bahwasanya Allah adalah sesembahan satu. Allah adalah sang pencipta. Dialah satu-satunya. Zat yang penuh kesempurnaan. Memiliki sifat kesempurnaan. Sifat kemuliaan. Pencipta. Dan ini salah satunya sifat yang hanya milik Allah SWT. Secara sempurna. Nah. Hmm. Sudah berapa menit pembahasannya? Baru? Tiga menit. Nah, tiga satu menit. Ya, nah. Gimana, sanggup lanjut? Lanjut. Nah, kesempatan nggak Lanjut. Nah. Lama kana labuda min jawabi hadhil bahwa Yatrabaha ilmu mukiruna liwujudil khaliki fi ajwibatihim. Lama kana buddha menjawab hadil hakikat. Tatkala kenyataan yang ada ini. Alam semesta yang luar biasa itu. <clears throat> Nah, bagaimana luasnya dunia ini ya. Makhluk-makhluk Allah yang luar biasa tadi. Nah, juga makhluk yang di laut, makhluk yang kecil, Nggak bisa dilihat dengan mata kita. Ini perlu dijauh. Nah, oleh ilmu ulail mukiruna liwujudil khaliki di ajudatihim. Maka orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan sang pencipta Allah, mereka bingung dalam jawabnya. Mana ya? Mereka buat-buat jawaban yang asal. Terus siapa yang menciptakannya? Nah, mereka pun goncang dalam menjawabnya. Kan menentang tadi. Iya. Ribetnya mudah. Pasti ada yang ciptakan. Nah, ada yang buat. Nah, ada yang mewujudkannya. Fataratan yakulun hadal alamu wujida natijatan tabi'ah. Sekarang mereka mengatakan hadal alam wujida natijatan tabi'ah. Alam semesta ini terwujud karena hasil tabi'ah proses alam. Ya. Alam semesta terjadi karena proses alam. Siapa yang bikin prosesnya? Nah, ini pokoknya mereka jawab karena proses alam. Selalu jawab dengan jawaban yang ilmiah. Nah, alatih ya ibaratun an asya'i minan nabati wal wal hayawan wal jamadat. Yang mana? Ya, atau bi'an tadi istilah itu ungkapan untuk menunjukkan zatul asyaf, Zatnya segala sesuatu. Entah itu tumbuhan, hewan, wal dan dan benar-benar mati ya. Nah, nah alam ya kan? Baik itu masuk ya, tumbuhan, hewan, segalanya. Nah, hadil kainat indahum ya tabi'ah. Ah, sekarang yang satu ini, yang ada ini, ya menurut mereka, ya inilah alam, Kasus alam. Oh ya Wiyalati aujadat, aujadat napsah, Mereka lah yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini jawaban mereka. Mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Dari enggak ada, ada. Masuk akal enggak ya? Nanti akan dibantah dengan saya pausa. Nah, dari enggak ada, ada. Mereka menciptakan mereka sendiri. Nah. Au yakulun atau mereka mengatakan ya ibaratun an sifatil asya wa khasasi wa isiha wa isiha. Nah, ya ibaratun an sifatil asya wa isiha. min hararatin wa murudatin wa rutubatin wa yabusatin wa malasatin mulusa wa khushuna. Nah, wa hadhihi qabiliyat min harakatin wa sukunin wa numuin wa tazawudin tawaludin hadhihi sifat. وهذه القابليات هي طبيعة بزعمهم وهي التي أوجدت الأشياء أوجدت الأشياء nah atau mereka mengatakan ya ibaratun an sifatil asya atau nah, alam ini adalah ungkapan untuk menjelaskan tentang sifat sesuatu sifat sesuatu dan karakteristiknya kosa isi berupa sifat panas, haror, uburuda, dingin, rutuba. Nah dengan rutub basah. Nah, rutub apa ini? Kurma segar, kurma basah. Kalau tamar, kurma kering. Ya, Nah, lembab. Ya busa, kering, pemalasa, ah atau mulusa. Tahu mulus? Licin, halus, mulus. Nah, ini sebenarnya searab ya. Nah, mulus itu dari bahasa malas atau mulus. Mulus. Nah, halus. Wa ya kasar. Wajil kau bani, wajil kau giliat, al-qabiliyat bi harakatin wa sukunin wa Kemampuan ini kita beliau Nah, kemampuan seperti tadi. Sifat yang menimbulkan suatu apa ya? Sifat panas, dingin, dan semisalnya tadi adalah suatu kemampuan. Nah, suatu kemampuan. Nah, berupa gerakan atau diam, wanumuin. nah, berkembang biak, tazawujin tawal, watawalud, nah, bereproduksi, hadis sifat, semuanya sifat. Oh, kaum qabiliyat. Dan ini adalah kemampuan ya tabiat. Kemampuan ini adalah merupakan proses alami. Ya tabiat bisa menurut mereka. oh Wahiyalati aujadat al asya ah, Sifat kemampuan inilah yang menciptakan sesuatu. Nah, ini alasan-alasan mereka yang mereka anggap soal ilmiah. Ini menciptakan sesuatu. Nah, di sini baru dibantah oleh Syekh Soleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Nah, lanjut. Lanjut harusnya ya. <laughs> Gantung deh kalau lanjut. Nah, sebentar. <clears throat> Nah, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan Allah membantah. Nah, inilah ya. Kadang ahli filsafat mereka dengan akal-akal mereka membuat satu yang pada hakikatnya bertolak belakang dengan syariat ya. Penentangan terhadap syariat, upaya mereka menolak keberadaan oleh Alhamdulillah, keberadaan Sang Pencipta, yang menciptakan alam semesta ini dengan satu ungkapan-ungkapan seolah ilmiah. Ya. Orang-orang filsuf ya. Orang-orang ateis. Nah. lebih Maka saya soal Salih tapi Allah membantah ucapan mereka. Wa yaqulun batilun ala kilal i'tibarain. Ucapan ini adalah ucapan batil. Baik kedua istilah-istilah tadi ungkapan tadi. Keduanya batil. Nah, li'anna tabi'ata bi'tibaril awal al-had qawlihim takunu khaliqatan wa makhluqah. Nah, li'anna tabi'ah ah, proses alam alamiah. Nah, kata mereka, bi'tibaril awal dengan istilah mereka yang pertama tadi al hadi kaulihim dengan penjabaran definisi mereka tadi takunu khaliqatan wa makhluqatan ya otomatisnya dia Sang pencipta itu adalah makhluk. Nah, ya, ya. yang ciptakan dirinya sendiri. Makhluk adalah sang pencipta. Nah, ya, waliyahbillah. Waliyahbillah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yakulun. Nah, nah, sangat jauh ya. Nah, Al-Amdu katil ard Wasama'u, kalau katil sama'u. Maka bumi menciptakan bumi sendiri, langit menciptakan langit. Manusia menciptakan manusia. Ya. Alhamdulillah. Wakaza, wakaza. Inilah ketentuan. Ada mustahil. Ya tentunya mustahil. Enggak mungkin ya. Langit menciptakan langit sendiri. Bumi menciptakan bumi. Iya. Adanya bumi ini akan punah, binasa. Nah, masuk langit. Akan sirna. Kalau seperti itu ya nggak akan pernah sirna. Ciptakan lagi kan? Nah, nah akan menunjukkan bagaimana kondisi bumi, bahkan ilmuwan sendiri menunjukkan masa bumi. Nah, dengan kondisi lingkungan, eksploitasi alam. Nah, baik dari perut nya kekayaan alam ataupun hutan-hutan yang ada. Pembabatan, pembakaran. Maka mereka mengatakan, kalau seperti ini, ya jantung dunia, paru-paru dunia ini habis. Diperkirakan ya, akan punah. Kalau kekurangan oksigen dan semisal. Nah, ya akan adanya bumi ini. Seperti itu pun mau punah. Kenapa nggak dia menciptakan dirinya lagi? Nah, langit demikian. Nah, nah, nanti akan ada penjelasan ini. Bagaimana Allah menjaga alam semesta ini? Satu hal saja kalau Allah tidak menjaganya. Contohnya kayak atmosfer. Bumi ini tidak Allah lapisi dengan perlindungan. Misal atmosfer. Ada asteroid Nah, iya, Pak Suid. Nah, iya, benda-benda dari alam ya, dari luar bumi. Entah itu meteor, bintang segala macam. mohon ini bisa terjadi yang namanya kiamat ya. Nah, termasuk juga rotasi matahari kalau tidak Allah jaga, udah kemana-mana. Nabrak mana, nabrak sana. Allah perintahkan, rebutan di atas poros. Teratur ya. Nah, meskipun ada saatnya nanti dia akan terbit di akhir, Arabah. Kalau tidak seperti itu atau diam saja matahari, diam saja bisa diam juga. Panas terus terbakar. Kita merasakan siangnya aja itu bagaimana? Lumayan tersiksa. Yang berapa jam aja? Daerah yang dingin-dingin aja. Berat juga. Ya. Hampir tidak ada kehidupan. Bagaimana kesinambungan? Allah jaga. Allah atur Allah semesta ini. Nah, adanya makhluk guna. Ini makhluk menciptakan dirinya sendiri. Nah, hal mustahil. Ini mustahil. وإذا كان صدور الخلق عن طبيعتي بهذا اعتبار مستحيلا Nah, apabila munculnya makhluk. Nah, ciptaan makhluk an tabiati dengan ya dinyatakan proses alam. Bihadza itibar dengan istilah-istilah mereka ini mustahil. فاستحالته فاستحالته باعتبار الثاني أشد استحالة mustahilan nah mustahilan nah proses penciptaan dengan definisi mereka ungkapan istilah mereka yang kedua tadi lebih mustahil lagi lebih parah lagi sifat sifat kemampuan sifat ini panas ini menciptakan alam semesta nah di mana لأنه إذا أجزت ذات الشيء عن خلقه فأجزت صفاته من باب الأولى من باب الأولى karena kata beliau kalau sesuatu zat ya, suatu yang memiliki sifat tadi. Pemilik sifat ini nggak mampu dia menciptakan sesuatu seperti tadi. Alam bumi menciptakan dirinya sendiri. Bumi menciptakan bumi. Hanya nah, bumi pun <laughs> langit menciptakan langit. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, itu saja nggak mampu. Pak sifatuhu sifatmu memang ula. Kemampuan sifat untuk menciptakan bisa lebih lagi. Nah, mimma bil aula. Lianna sifat sifati murtabatun bil masufi alladhi takumu bih. Nah, karena keberadaan sifat tadi, ya, dia murtabat, irtibat. Dia tergantung dengan si pemilik sifat tadi. Nah, yang dengan yang dengannya baru sifat dari muncul. Nah, ini nggak ada pemiliknya, tidak ada. Nah, pemilik sifat ini kok bisa menciptakan? Nah, ya. Bereproduksi. Gimana dia mau reproduksi? <laughs> Tidak ada prosesnya ya. Nah, oleh bilang. Nah, rasa panas dan dingin. Ya tentunya ada ada pematiknya ya, api. Ya, ada wujud makhluk, ada bendanya. Di dingin itu kayak gimana? Nah, pasti di sana ada proses, ada sesuatu yang yang menyebabkan munculnya sifat tadi. Nah, pakai apa takhluku takhluku wa hiya muktatiratun ilaih. Bagaimana dia menciptakan Naam al-mausufnya sesuatu milik sifat. Jadi dalam keadaan dia butuh dengan sifat tersebut. Nah, dia butuh dengan sifat itu baru muncul. Wa idza sabata bil burhan hudusul mausub lazimah hudusul sifat. Apabila memang telah nyata secara bukti adanya keberadaan benda tadi, sesuatu yang pemilik sifat tadi baru muncul sifat. Nah, ini ungkapan demikian ya. Selalu dipahami? Nah, iya. Seperti sebagai contoh tadi ya. Mau panas ya, muncul panas ya, tentunya harus ada kompor. Kompor gas, nggak mungkin muncul api sendiri tanpa ada ini apa? Pematiknya ya, kompornya. Nah, apabila sudah ada, ya semisal kompor tadi baru termasuk dingin, AC. Nah, perkembangbiakan ya tentunya ada. Ada proses di sana. Nah, dan yang semisalnya. Nah. Don, nah. nah. Ini masih ada ya. Ini masih berlanjut. Ada bantahan, ada pemahaman juga. Ah, ya, masih tamat. Waidon, fatabi'atullah syu'urullah. Allah tuh makhluk. Pakai fatah suruh anha al-af'alul azimatul latihya. Di goyatil ibda wal itkon. Di nihayatil hikmah Wafi ghayatil ihtimal. Nah, oke, waidon dan juga ya untuk ketahui. Nah, ya tentunya sudah kita ketahui. Fatabi itulah syurolah. Alam ini ya, nggak punya perasaan. Nah, iya, dia tidak memiliki perasaan, tidak memiliki, iya, ya seperti manusia tidak ya. Alam semesta atau sesuatu tadi ya, tidak memiliki perasaan, Fahiya alatun mahadhar. Dia punya, dia cuma sekedar alat. Bagaimana muncul darinya? Apa ahlul azimati? Alati hiya itu ibda wal iskon. Bagaimana? Dengan sebab dia bisa muncul af'alul azimah. Perbuatan yang besar. Alati hiya itu ibda. Nah, yang, mata, yang mana padanya? Muncul padanya itu ibda. Puncak penciptaan. Iya. Kesempurnaan. Nah, ya alamnya, ya benda seperti ini, bagaimana dia bisa memunculkan bagaimana kesempurnaan penciptaan tadi? Nah, mereka hanyalah produk ya, <laughs> makhluk penciptaan. Nah, dan juga puncak al itqon kesempurnaan ciptaan tadi. Finaya, hikmah. Nah, ke dalam hikmah, luar biasa hikmah dari apa yang Allah ciptakan tadi. Teraturan. Nah, ya. Sebagaimana teraturnya tadi? Rotasi. Langit apa? Pergantian jam. Nah, meskipun Allah maha mampu. Ada saatnya Allah tahan. Nah, pernah terjadi zaman Rasul. Nabi Umar. Yang Allah menahan yang Nabi tadi minta agar Allah tahan mataharinya untuk terus bersih. Jadi secara secara tabiinya bagaimana keteraturannya? Sehari 24 jam. Tidak molor ya. Jadi 25 jam. Atau tidak tidak kesempatan. Sehari jadi 20 jam saja. Ini teratur. Nah, alamatnya puncak dan hikmah ghayatul irtibat semuanya nah penuh dengan puncak ke ke keterkaitan senambungan dikatakan nah kesimbangan ekosistem nah saling ketergantungan nah pembuahan atau burung butuh dengan makanan yang di pohon. Nah, kotoran burung dibutuhkan oleh pohon itu sendiri, tanaman. Demikian juga segala yang kita terkait makhluk-makhluk yang ada. Demikian. Baik dari sisi satu wujud makhluk saja. Harus ciptakan dengan kesempurnaan. Gajah. Yang tanpa leher. Badan yang besar. Bagaimana dia mau ambil makanan di bawahnya. Kalau kasih belalai. Ya, kasih belalai. Kalau nggak ada belalai gimana dia? Akhirnya badannya mau turun, naik turun ya. Tapi dia. kasih gading juga untuk bisa mengangkat. Ya, karena dia tidak seperti kakinya tidak seperti karena lurus saja dia. Datar. Setiap makhluk secara sempurna. Nah, kerah ya. Nah, berhubung dia makhluk yang suka berkayut, cari makanan di pohon, kakinya nggak sama dengan kita. Nah, kakinya juga bisa menggenggam, ya kan? Itu bisa berkelahi. Gantung kakak, eh anak. Nah, hampir semua penciptaan makhluk, termasuk kita, ya penuh dengan kesempurnaan, keseimbangan. Itu kenapa tidak mengarah ke atas? Kalau hujan masuk air ya. Nah, ada alis. Kenapa pakai alis di sini? Supaya nggak masuk keringat ke mata. Ada bulu mata. Bahkan sampai pun dibahas oleh Imam Ibnu sampai pun kotoran telinga. Ada maksud untuk melindungi agar hewan nggak bisa masuk. Sampai pun dibahas dengan ilmuwan dari perkara yang terkecil dalam tubuh manusia. Penuh keseimbangan, penuh kesempurnaan. Tidak bisa ditiru. Mereka buat robot. Kaku. Nah, ini makhluk Allah. Bagaimana makhluk bisa menciptakan seperti itu? Ya. Nah, Nah, masih ada lagi beberapa istilah-istilah naam terkait upaya penolakan sekelompok orang akan keberadaan sang Melahid di antaranya. Nah, dan juga disebutkan bantahan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Naam ya saja berhubung sudah sudah berapa, Bisa berapa menit? 50 nah, menit, ya 50 menit. Nah, terkait kajian ini mungkin kita cukupkan dahulu ya. Nah, <clears throat> memang lumayan ya untuk bahasanya ini Fauzan lumayan bahasanya bahasa kekinian, ya, bahasa yang dipahami. Um, ya mudah-mudahan kita semua juga bisa memahami dengan baik terkait penyelesaian beliau. Dan demikianlah ya. Bagaimana mana <clears throat> dari keberadaan orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak dan yang semisalnya yang na'udillah mereka berupaya menolak keberadaan sang cipta dan seolah-olah memberikan ungkapan-ungkapan yang ilmiah ya, seolah-olah ilmiah Dan tingkatnya, nah teori-teori yang mereka lakukan itu tidak dasar ilmu nah tidak dasar ilmu segala macam teori yang mereka tentang ya dan ini sekedar dugaan dan bisa dibantah secara dalil akal itu sendiri bukan secara nas Al-Quran ataupun hadis. Nah mungkin itu yang bisa kita bahas kita kaji pada pertemuan sore hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik atas kekurangan Anak maaf pada Allah SWT ana mohon ampun ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.